kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid masih pada bab yang pertama memasuki pembahasan dalil yang terakhir. Bab yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dalil yang terakhir adalah hadis Muad bin Jabal. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa an Muad bin Jabal radhiyallahu anhu qala" Dari sahabat yang mulia Muad bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di, di atas seekor keledai. Faqala li Lalu beliau berkata kepadaku, "Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Muadz, apakah kamu tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Halaman berapa itu, Pak? Hah? Halaman 12. Ya. Hadis Muad bin Jabal halaman 4. Hah? Yang benar halaman berapa nih? Halaman 4. Hmm. Itu dalil yang terakhir dari bab yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muad, "Ya Muad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Muad, tahukah engkau hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi saw bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ay wa la yushriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaklah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, tidakkah aku sampaikan kepada manusia berita gembira ini? Qala la tubashirhum fayattakilu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan dulu kamu sampaikan supaya mereka tidak bergantung. Maksudnya tidak bergantung dengan hadis ini, kemudian tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Akhrajahu fi sahihain. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih mereka berdua, yaitu sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Jemaah sekalian, Inilah dalil yang terakhir di dalam bab yang pertama yaitu bab tentang kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini ada sejumlah pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat yang mulia Muad bin Jabal radhiyallahu anhu secara khusus dan secara umumnya keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan mereka? Keutamaan mereka adalah mereka adalah generasi terpilih yang Allah tetapkan untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang paling mulia. Maka tidaklah Allah memilih teman-teman beliau, sahabat beliau, murid-murid beliau kecuali juga makhluk yang paling mulia. Makanya ulama seluruhnya sepakat. Hamba-hamba Allah atau manusia yang terbaik adalah para nabi dan rasul. Kemudian setelah itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada umat manapun. Sebagaimana ulama juga sepakat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini yang harus kita pahami dan ini prinsip penting dalam akidah. Sebab ada golongan-golongan sesat yang malah memusuhi para sahabat. Bahkan me sampai mengkafirkan para sahabat. Ya. Itulah yang dikenal dengan golongan Syiah. Mengaku-ngaku cinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi di sisi lain mereka membenci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang sangat sesat sekali. Namanya golongan Syiah. Kalau di masa ini Syiah itu punya negara resmi. Punya negara resmi dengan mazhab Syiah yaitu Iran dan Suriah. Suriah yang sekarang membantai pemerintahnya yang membantai masyarakatnya sendiri karena perbedaan akidah itu. Ya. Itu sebab utamanya. Karena perbedaan akidah. Pemerintahnya berakidah Syiah dan masyarakatnya pada umumnya bukan Syiah. Ya. Demikian pula di Lebanon ada kelompok besar bersenjata namanya Hizbullah. Ya, tapi lebih patut dikatakan Hizbul Syaitan. Ya. Mereka ini juga membantu pemerintah Suriah membantai rakyatnya sendiri dan juga dibantu oleh Rusia dan Cina. Iya. Dan di Yaman ada juga gerakan bersenjata yang juga membantai kaum muslimin di Yaman. Namanya gerakan Houthi. Itu juga gerakan Syiah. Juga dibantu oleh Iran. Jadi di mana-mana kekacauan sering dibantu oleh pemerintah Syiah baik Iran maupun Suriah. Dan di antara inti keyakinan mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW itu semuanya kafir atau munafik kecuali beberapa orang saja. Ya. Padahal jemaah sekalian, kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita pun paham para sahabat adalah orang-orang yang paling berjasa kepada kita. Kenapa? Nggak mungkin kita tahu Islam. Kalau sahabat tidak belajar kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mengajarkan kembali kepada generasi berikutnya lalu sampai kepada kita. Ya. Jadi Islam ini nggak akan ada di muka bumi kalau tidak ada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang belajar Islam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka ajarkan kepada generasi berikutnya, terus para ulama mengajarkan kepada generasi berikutnya sampai di masa kita kali ini. Dan luar biasa itu pahalanya. Sebab kalau kita mengajarkan satu kebaikan kepada orang lain, ketika orang itu mengamalkan kebaikan tersebut, pahalanya mengalir kepada kita. Tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita bahas lebih detail bab yang kelima tentang keutamaan berdakwah, mengajarkan kebaikan, terutama mengajarkan tauhid. Pahala orang yang kita ajarkan itu terus mengalir kepada kita. Walaupun kita sudah pergi meninggalkan dunia ini, pahala terus mengalir. Demikian pula Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Pahala terus mengalir kepada mereka. Semakin banyak umat Islam, pahala terus mengalir kepada mereka. Karena mereka yang mengajarkan bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita puasa, bagaimana cara kita beriman, itu yang paling utama. Bagaimana cara kita beriman seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara beriman kepada Allah. Setiap ada orang yang beriman, pahalanya terus mengalir kepada para sahabat. Enggak putus-putusnya, subhanallah. Makanya kata para ulama, andaikan para sahabat itu melakukan dosa sekalipun, ya seperti pernah terjadi peperangan di masa para sahabat, maka kata para ulama, enggak boleh kita mencelah atau membenci seorang sahabat pun, walaupun dia terlibat dalam peperangan tersebut. Kenapa? Karena kebaikannya begitu banyak. Sementara Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ya. Tapi jangan sekali-kali percaya kalau orang-orang Syiah yang membawakan riwayat-riwayat tentang kejelekan sahabat. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak tahu ada kaum yang lebih pendusta daripada orang-orang Syiah. Ya. Dan dusta itu mazhab resmi mereka ajaran resmi mereka yang disebut dengan takiyah. Takiyah itu pura-pura pura-pura menjadi muslim, pura-pura menjadi ahlu sunnah. Nanti sudah banyak pengikutnya, baru terus terang mereka adalah orang syiah. Iya. Andai benar sekalipun, riwayat-riwayat tentang kejelekan sahabat, andai benar sekalipun, maka itu pasti tertutupi dengan kebaikan mereka. Bayangkan saja, setiap ada umat Islam, setiap ada umat Islam yang beribadah, melakukan kebaikan, pahala mengalir kepada para sahabat, karena merekalah yang berjasa mengajarkan kebaikan ini pada umat sampai hari kiamat. Dan secara khusus, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berboncengan di atas satu kendaraan. Subhanallah ini menunjukkan kedekatan Muad radhiyallahu anhu ke negeri apa namanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muad ketika itu adalah seorang anak muda. Adalah seorang anak muda. Ya. Beliau baru 20-an tahun ketika itu. Baru 20-an tahun. Bahkan beliau wafat masih sangat muda beliau wafat pada umur 38 tahun. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang tua namun dekat dengan anak muda. Ya. Untuk apa dekat dengan anak muda? Untuk membimbing mereka. Untuk mengajari. Inilah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk generasi tua. Bagaimana seharusnya bersikap kepada anak muda? Harus didekati dan diberikan bimbingan. Ya, Mu'ad ketika itu baru 20 atau paling tinggi 30-an tahun ketika itu, ya, karena beliau wafat umur 38 tahun pada tahun 18 Hijriah. Ya. Jadi beliau masih anak muda. Sementara Nabi saw alaihi wasallam sudah 50 atau 60 tahun, sekitar itu. Namun beliau dekat dengan anak-anak muda, dengan sahabat-sahabat beliau untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Iya. Dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada Muad, "Wahai Muad, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Maka janganlah kamu tinggalkan di ujung setiap solatmu untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Masya Allah, Insya Allah kita sudah hafal semua ya. Doa itu asalnya dari Mu'ad. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini contoh. Bagaimana jasanya para sahabat. Setiap kali kita baca doa itu, mengalir pahalanya kepada Mu'ad. Iya. Demikian pula Nabi SAW pernah mengatakan, Mu'ad yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama watin. Mu'ad akan dibangkitkan pada hari kiamat pada hari kiamat di depan para ulama dengan jarak satu lemparan panah. Insyaallah taala masih akan datang di bab yang kelima tentang kisah Muad, kisah pengutusan beliau untuk berdakwah ke negeri Yaman. Baik, ini saja sekilas biografi beliau. Beliau wafat di negeri Syam pada tahun 18 Hijriah. Ketika itu umur beliau masih sangat muda, baru 38 tahun. Beliau kenapa di negeri Syam? karena beliau ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi uh, hakim dan pengajar kaum muslimin di negeri Syam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa hal terkait dengan pendidikan beberapa hal terkait dengan pendidikan. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendidik. Dan mendidik itu adalah tugas beliau yang paling utama. Dan kita umatnya tentu hendaklah meneladani beliau. Iya. Terlebih lagi, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada nabi yang lain. Siapa yang menggantikan beliau? Siapa yang bertugas menyampaikan ilmu yang beliau ajarkan? Tidak lain adalah kita umat Islam. Dan kita lihat di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan waktu untuk memberikan pendidikan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Muad sedang berada di atas kendaraan dalam perjalanan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih sempat sempatnya mengajarkan ilmu dalam kondisi yang tidak nyaman. Ya, jangan kita bayangkan seperti kita sekarang di atas kendaraan. Kita mungkin paling tidak di atas motor, apalagi di atas kendaraan yang lebih baik, mobil, di dalamnya pakai AC nyaman, ya. Tapi dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat naik onta naik kuda, naik keledai. Iya. Jadi nggak nyaman itu. Nggak nyaman. Berdempetan lagi. Iya. Tidak senyaman kita sekarang. Tapi bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyempatkan untuk mengajar. Iya. Kemudian kita lihat ilmu yang selalu beliau utamakan untuk diajarkan. Itulah ilmu tauhid. Menyampaikan kepada kita kewajiban beribadah kepada Allah dan mengingatkan kita bahaya kesyirikan. Ini yang beliau sampaikan kepada Mu'ad. Iya. Kemudian pelajaran lainnya terkait pendidikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadis ini dua cara menyampaikan ilmu agar orang yang disampaikan ilmu itu lebih paham atau lebih mudah baginya memahami serta lebih kuat di dalam ingatannya. Ya, ini penting. Kita mengajar anak-anak kita, kita mengajar tetangga kita, mengajar sahabat kita. Ingat, kita harus perhatikan agar penyampaian kita dipahami olehnya dan juga dia mudah mengingat pelajaran tersebut. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dua metode. Yang pertama dengan bertanya terlebih dahulu. Ya. Nabi SAW di sini bertanya, "Wahai Muad, tahukah engkau hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah?" Padahal kalau Nabi SAW mau menyampaikan langsung bisa saja, tapi beliau mulai dengan pertanyaan terlebih dahulu, sebab di situ mengandung makna Kenapa jemaah sekalian? Beliau mulai dengan pertanyaan karena orang yang ditanya itu orang yang ditanya itu akan lebih memperhatikan apa yang akan kita jelaskan. Sebab ketika dia ditanya muncul dalam dirinya rasa ingin tahu. Nah, orang kalau sudah punya rasa ingin tahu, kemudian kita sampaikan ilmu, itu akan lebih kuat menempel di dalam benaknya. Iya. Artinya apa? Dalam menyampaikan ilmu itu, seorang guru harus menarik perhatian dan seorang murid harus perhatian. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika ayat Allah dibacakan atau hadis Nabi SAW disampaikan dan kita tidak perhatian, maka kita berdosa maka kita berdosa. Apalagi kalau kita sampai mengganggu orang. Iya, orang lain mau perhatian terganggu gara-gara kita. Karena kita berisik, karena kita ajak ngobrol. Iya. Atau hal-hal lain. Ini yang perlu kita waspadai. Kita datang di majelis ilmu untuk mendapatkan rahmat Allah. Jangan sampai kita hanya mendapatkan murka Allah. Karena itu sifat orang-orang kafir dahulu orang kafir dahulu, disampaikan kepada mereka Al-Quran, mereka nggak mau perhatikan. Mereka nggak mau dengar. Bahkan mereka menutup telinga. Dan mereka pergi meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang tugasnya berisik. Seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab. Abu Lahab kemana Rasulullah SAW pergi, Nabi membacakan ayat, membacakan hadis, dia di belakang berisik. Supaya orang-orang tidak dengar. Iya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik terkait dengan metode pendidikan, metode penyampaian. Iya. Kemudian yang kedua, metode yang kedua dalam penyampaian ilmu di sini Rasulullah SAW menggunakan metode dalam bentuk penyampaian ilmu secara global kemudian memberikan perincian. Iya. Ini juga metode yang bagus. Memberikan penyampaian ilmu secara global terlebih dahulu. Setelah itu baru dirinci. Pertama di sini Nabi SAW mengatakan Allah punya hak, hamba punya hak. Nabi tidak langsung menjelaskan secara, secara detail apa hak Allah dan apa hak hamba. Apa manfaatnya jemaah sekalian? Dua hal itu tadi. Pertama, untuk menarik perhatian agar orang yang disampaikan ini lebih memahami apa yang akan disampaikan. Yang kedua, memudahkan dia untuk menghafal. Iya. Ini penting dalam ilmu. Perhatian dan menghafal. Jemaah sekalian kata para ulama, "Dzahaba kullu syai'in illa ma Semua ilmu yang kita pelajari semua akan hilang kecuali yang kita hafal. Ya. Semua ilmu yang kita pelajari semua akan hilang kecuali yang kita hafal. Karena ini penting, maka Rasulullah SAW pun menggunakan metode agar muridnya lebih paham dan lebih mudah untuk menghafal. Jadi ini metode pendidikan di dalam hadis yang mulia ini dan setiap kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita akan dapatkan berbagai macam metode pendidikan yang luar biasa. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini yaitu penjelasan tentang hak Allah. Hak yang terbesar dan kewajiban hamba yang terbesar karena ini adalah hak yang terbesar, hak Allah, maka ini juga kewajiban hamba yang terbesar. Apa itu? Mentauhidkan Allah di dalam beribadah dan menjauhi dosa syirik. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita ibadah itu bukan sekedar menyembah Allah, tetapi mentauhidkan Allah yaitu beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, hak Allah atas kita. Dan Allah zat yang maha besar. Maka tentunya hak Allah adalah hak yang terbesar. Oleh karena itu, inilah kewajiban kita yang terbesar di muka bumi. Bahkan karena itulah kita diciptakan. Sebagaimana sudah kita bahas pada ayat yang pertama. Karena itu pula seluruh para nabi dan rasul diutus. Sebagaimana sudah kita bahas pada ayat yang kedua di dalam bab ini. Iya. Uh, dalil yang kedua dalam bab ini tentang pengutusan para nabi dan rasul. Pada hakikatnya tugas mereka satu. Mengajak manusia menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka pelajaran penting lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, apabila tauhid itu adalah kewajiban terbesar, sebaliknya syirik itu adalah dosa yang terbesar. Syirik itu adalah dosa yang terbesar. Sebab orang yang mempersekutukan Allah berarti dia tidak mengamalkan hak yang terbesar yaitu hak Allah untuk tidak dipersekutukan. Iya. Maka syirik adalah dosa yang terbesar. Sehingga kalau kita takut terjerumus di dalam dosa-dosa seperti mencuri, korupsi, berzina, minum khamar, makan riba, maka sudah sepatutnya kita lebih takut lagi terjerumus dalam dosa syirik. Kalau kita khawatir anak-anak kita terjerumus dalam dosa narkoba, atau pergaulan bebas, atau kenakalan, remaja. Kita takut, kita khawatir. Maka jemaah sekalian kita harus lebih takut lagi mereka terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Sebab dosa syirik yang lebih besar dibandingkan dosa apapun. Iya. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwasannya ibadah tidak akan diterima oleh Allah apabila orang yang melakukannya masih melakukan dosa syirik ibadah tidak akan diterima oleh Allah dari seorang yang mempersekutukan Allah. Sebab di sini ada dua perintah. Pertama perintah beribadah kepada Allah, kemudian disusul dengan perintah untuk tidak mempersekutukan Allah. Maka ini bermakna ibadah hanya akan Allah terima kalau seseorang itu tidak berbuat syirik. Bahkan jemaah sekalian, bukan hanya itu. Orang yang melakukan kesyirikan setelah sebelumnya dia tidak syirik dan dia rajin beribadah, maka semua amal ibadahnya itu menjadi terhapus. Kalau kemudian dia melakukan syirik. Jadi syirik itu menghalangi diterimanya ibadah seseorang dan juga menghapuskan amal-amal ibadah yang pernah dia kerjakan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Baik. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Jamaah sekalian, sama dengan penjelasan beberapa ayat sebelumnya, di sini ada kata syai'an. Kata syai'an. Bisa dilihat wala yushriku bihi syai'an dan hendaklah mereka tidak mempersekutukannya dengan syai'an, sesuatu apapun. Ini sudah kita jelaskan, tapi penting kita ingatkan kembali, syai'an ini dalam bahasa Arab disebut kalimat atau kata nakirah. Dan dia terletak di dalam konteks pelarangan janganlah mereka mempersekutukan Allah. Maka ulama ahli bahasa Arab menjelaskan kalimat nakirah dalam konteks pelarangan yufidul umum bermakna umum. Artinya apa? Tidak ada pengecualian. Berlaku umum. Tidak ada pengecualian. Dan kemarin sudah kita jelaskan makna keumuman di sini mencakup empat makna. Mencakup empat makna. Pertama, syirik besar maupun syirik kecil. Dua-duanya terlarang. Yang kedua, sedikit maupun banyak. Yang ketiga, ibadah apapun itu. Tidak ada pengecualian ibadah apapun itu yang dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Kemudian yang keempat, ini yang terpenting untuk dipahami, dengan siapapun Allah dipersekutukan, itu terlarang. Karena di sini nggak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian yang mengatakan kecuali dengan para wali. Misalkan, dan hendaklah mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali dengan para wali. Tidak ada. Atau kecuali dengan para nabi. Atau kecuali dengan malaikat. Tidak ada. Jadi sama saja. Orang beribadah kepada berhala dan beribadah kepada wali, dua-duanya terlarang. Dan ibadah apapun, apakah itu sholat atau yang lainnya. Contohnya berdoa. Nggak ada bedanya dia berdoa kepada patung-patung atau pohon-pohon sama halnya ketika dia berdoa kepada para wali, para nabi maupun malaikat. Karena itu ibadah. Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun, berlaku umum. Tidak ada pengecualian. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Allah suruh kita berdoa kepadanya. Dan Allah melarang kita berdoa kepada selainnya. Wala tad'u min dunillah. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Allah tidak pernah memberikan pengecualian kecuali kepada nabi atau malaikat atau wali sama saja. Tidak ada bedanya. Hanya Allah yang bisa mendengarkan doa kita, hanya Dia yang Maha mampu mengabulkan doa-doa kita. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah Allah menjelaskan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang terbesar yang Allah akan anugerahkan kepada seseorang apabila dia tidak mempersekutukan Allah maka dia mendapatkan jaminan keselamatan dari azab Allah. Iya. Sebab Nabi SAW menegaskan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Maka jemaah sekalian, hadis yang mulia ini mengingatkan kita bahwa tauhid adalah jaminan keselamatan dari azab Allah. Sebaliknya, syirik adalah kepastian hamba itu mendapatkan azab. Siapa yang melakukan syirik, pasti dia mendapatkan azab, bahkan azabnya kekal. Ya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Allah menyatakan, "Innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha, ulaikahum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Tempat mereka di neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Demikian pula dalam surat Al-Maidah ayat ke 72. Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar wa ma min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jemaah sekalian, dari sini pun kita bisa memetik pelajaran bahwa Allah benar-benar sangat murka terhadap orang yang melakukan dosa syirik. Sehingga Allah tidak berkenan untuk mengampuninya dan menyelamatkan dia dari api neraka, dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nauzubillah. Itulah sebabnya kita harus membenci orang-orang kafir. Karena Allah membenci mereka. Nggak masuk akal. Orang yang beriman kepada Allah, lalu dia mencintai orang-orang yang Allah benci tersebut. Iya. Dan itu juga menunjukkan kepada kita seorang muslim. Sejelek-jeleknya seorang muslim, tetap saja lebih baik daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia tidak melakukan dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Kalau dia melakukan dosa syirik, maka dia nggak ada bedanya dengan orang kafir. Sebab Islamnya batal. Imannya tidak sah. Kalau dia melakukan dosa syirik, maka statusnya berubah. Tadinya Muslim, menjadi murtad, keluar dari Islam. Jadi, ingatlah selalu ini jamaah sekalian, Tauhid adalah jaminan keselamatan dari azab Allah. Sedangkan syirik adalah kepastian mendapatkan azab bahkan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian di akhir hadis Muad bertanya, "Ya Rasulullah, boleh tidak saya sampaikan berita gembira ini kepada manusia?" Kata Nabi, "Jangan kamu sampaikan dulu." Supaya mereka tidak bergantung. Maksudnya apa bergantungnya mas kalian? Khawatirnya mereka tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Kenapa? Karena sudah ada jaminan masuk surga. Asal tidak syirik. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Karena ketika itu masih banyak sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Mayoritas baru masuk Islam. Sehingga belum terlalu paham. Nabi khawatirkan itu karena sudah ada jaminan masuk surga asal tidak syirik, lalu mereka tidak lagi berlomba-lomba untuk beramal soleh. Iya. Artinya itu salah. Itu salah. Sebab kita dianjurkan untuk berlomba-lomba beramal soleh, agar kita bukan sekedar masuk surga, namun derajatnya ditinggikan di dalam surga. Iya. Dan juga agar tidak mampir dulu di neraka. Sebab hadis yang mulia ini tidak menafikan ada orang yang tidak syirik tapi masuk neraka. Ya, kenapa? Karena dia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Hanya saja dia tidak kekal di dalam neraka seperti orang-orang kafir. Iya, itu bedanya. Yang lebih parah lagi adalah kalau seseorang kemudian memahami yang penting nggak syirik, nggak apa-apa lakukan dosa apa saja. Nah, ini bahaya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan dulu sampaikan karena khawatir mereka salah paham. Salah paham yang paling besar adalah kalau kemudian seseorang menganggap remeh dosa-dosa yang lain. Yang penting bukan dosa syirik atau dosa kekufuran. Betul, dosa syirik dan kekufuran itu yang paling besar. Tapi bukan berarti kita boleh meremehkan dosa-dosa yang lain. Sebab jaminan masuk surga di sini itu bermakna dua masuk secara langsung ataupun tidak langsung. Ya. Artinya tetap masuk surga orang yang beriman, tidak syirik, tapi bisa saja dia masuk neraka dulu. Kenapa? Karena dia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita boleh menyembunyikan satu ilmu karena ada satu maslahat. Jadi di sini Nabi SAW melarang Muad menyampaikan ilmu ini karena ada satu maslahat atau mengkhawatirkan satu kemudaratan. Namun kata para ulama, ilmu yang disembunyikan di sini adalah ilmu yang lebih dari sekedar kebutuhan. Iya. Karena ini namanya ilmu tentang keutamaan. Keutamaan. Adapun ilmu tentang bagaimana cara mentauhidkan Allah maka ini ilmu yang tidak mungkin disembunyikan karena nggak mungkin seseorang beriman kalau dia tidak mengetahui cara mentauhidkan Allah. Ya, Yang dilarang disampaikan Nabi SAW di sini adalah jaminan pasti selamatnya karena khawatir mereka salah paham. Pada akhirnya hadis ini sampai juga kepada kita karena disebutkan dalam riwayat yang lain Mu'ad menyampaikan hadis ini di akhir hayatnya karena takut berdosa yaitu dosa menyembunyikan ilmu. Ya. Jadi Mu'ad menunda penyampaian hadis ini sampai di akhir hayat beliau karena beliau takut berdosa dan ini termasuk dosa besar yaitu dosa menyembunyikan ilmu. Jadi jamaah sekalian, apabila kita mengetahui satu dosa atau satu ilmu, kita sampaikan. Satu dosa, ah, afwan, satu ilmu tentang satu dosa, kita ingatkan saudara kita, itu berdosa. Iya. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah dianjurkannya kita menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin. Artinya apa? Kita dianjurkan menyenangkan kaum muslimin. Iya. Kecuali di situ ada mengandung kemudaratan, maka dilarang seperti dalam hadis ini. Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita dianjurkan memberi berita gembira kepada kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang ingin dilakukan Muad, hanya saja ada satu kemudaratan sehingga Nabi saw melarang beliau. Ya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Karena kalau kita perhatikan dari awal hadis sampai akhirnya hadis ini menunjukkan kepada kita betapa Muad adalah orang yang betul-betul beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab yang pertama. Insya Allah kita lanjutkan pada bab yang kedua. Belum masuk waktu asar Pak ya? Berapa menit lagi? Nanti diingatkan kalau sudah asar. Kita lanjutkan pada bab yang kedua. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab tauhid. Jemaah sekalian, pada bab yang pertama telah kita pelajari keutamaan tauhid dan kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka pada bab ini lebih ditekankan lagi tentang keutamaan tauhid dan penjelasan bahwasannya tauhid adalah sebab terbesar dosa-dosa kita diampuni. Kenapa ini penting dijelaskan jamaah sekalian? Agar kita betul-betul paham, inilah kewajiban kita yang terbesar dan agar kita selalu memprioritaskan tauhid dalam hidup kita dan karena kita adalah makhluk yang penuh dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam khata, selalu berbuat salah. Bukan sekedar khati, tapi khata, selalu berbuat dosa. Maka jemaah sekalian, kita memerlukan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, Inilah yang harus kita pahami. Tauhid itu adalah sebesar-besarnya sebab Allah mengampuni kita. Allah mengampuni kita. Iya. Dan pada umumnya setiap amal soleh adalah sebab dosa kita diampuni. Maka tauhid adalah amal soleh yang paling agung. Sehingga dia adalah sebab terbesar diampunkannya dosa-dosa kita. Baik. Di sini beliau menyebutkan sebuah ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla. Alladzina amanu wa yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun mereka itulah orang-orang yang akan menganuk, yang akan mendapatkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Surat Al-An'am ayat 82. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita dua hal penting. Yang pertama, siapa itu orang yang beriman? dan yang kedua apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka. Pertama, siapa itu orang yang beriman? Allah menyatakan, orang yang beriman itu adalah yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman sedikit pun. Artinya, kalau dia berbuat zolim, maka dia bukan orang yang beriman. Namun jemaah sekalian, zolim di sini bukan semua bentuk kezoliman. Tetapi syirik. Zolim di sini maknanya adalah syirik. Sebab kezaliman itu ada tiga macam. Pertama, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Seperti apa maksudnya? Maksudnya adalah perbuatan dosa yang dia kerjakan. Itu adalah zolim. Zolim terhadap diri, dirinya sendiri. Sebab dia sendiri yang rugi. Allah tidak rugi sedikit pun. Yang kedua, yang lebih besar lagi dosanya adalah kezoliman seseorang terhadap orang lain. Kalau dia menzolimi orang lain, maka itu adalah kezoliman terhadap dirinya sendiri dan juga mengandung kezoliman kepada orang lain. Dan kezoliman terhadap orang lain itu ada pada tiga perkara. Pertama, pada harta, pada hartanya, seperti kita ambil tanpa izin. Yang kedua, kezaliman pada dirinya. Yang paling besar adalah membunuh. Ya, memukul atau membunuh. Dan yang ketiga, kedoliman terhadap kehormatannya. Contohnya apa? Menghina, menggibah. Ini tiga macam kedoliman terhadap orang lain. Baik. Ini kedoliman yang kedua, kedoliman kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, inilah yang kita bahas sekarang, adlamu zulm kezaliman yang terbesar yaitu syirik. Ini yang kita yang dimaksudkan dalam ayat ini syirik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sendiri, "Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin." Nabi SAW bersabda, tidak mencampurkan iman mereka dengan kedoliman, maksudnya dengan syirik. Kemudian beliau mengatakan, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang besar. Surat Luqman ayat ke-13. Maka Luqman menyatakan syirik itu adalah kedoliman. Ini yang dimaksud. Iya. Artinya, orang beriman itu dari tiga macam kedoliman, yang pertama dan kedua masih mungkin dia lakukan. Tapi yang ketiga nggak mungkin dia lakukan. Iya. Orang beriman itu mungkin dia menzolimi dirinya sendiri, mungkin dia menzolimi orang lain, tetapi dia tidak mungkin melakukan kezoliman terbesar, yaitu syirik. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau dia lakukan imannya batal. Iya, dia bukan lagi orang yang beriman. Iya, Dia bukan lagi orang yang beriman. Kalau dia melakukan dosa syirik imannya menjadi batal. Jadi ini bagian yang pertama dalam ayat ini. Orang beriman itu adalah tidak berbuat syirik sedikit pun. Sebab syirik itu adalah pembatal keimanan. Kalau begitu, mempelajari apa saja yang termasuk kesyirikan adalah kewajiban kita yang terbesar demi menjaga iman kita. Karena jangan-jangan setiap hari kita melakukan syirik. Sebab kita belum tahu itu adalah syirik karena kita tidak belajar. Disinilah penting mempelajari ilmu tauhid agar kita paham hakikat kesyirikan dan juga jenis-jenis kesyirikan. Baik, ini bagian yang pertama. Siapa orang yang beriman? Orang beriman itu adalah orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Kemudian bagian yang kedua dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka. Kata Allah, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka itulah yang Allah akan berikan anugerah nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Jemaah sekalian, coba dipikirkan nikmat apa yang terbesar di muka bumi ini? Tidak ada yang lebih besar daripada dua nikmat ini. Nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Makanya Allah pilih dua nikmat ini untuk diberikan sebagai balasan terhadap amalan yang terbesar. Demikian pula ketika Allah memberikan nikmat ini, Allah perintahkan kepada kita melakukan amalan yang terbesar ini. Ya. Coba kita ingat lagi surat Quraisy. Apa kata Allah? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا bait alladzi at'amahum min ju'in وَآمَنَهُمْ مِنْ min Hendaklah mereka beribadah kepada Rob pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah, yang telah memberikan makan untuk menghilangkan lapar mereka dan telah menganugerahkan keamanan sehingga hilang rasa takut mereka. Perhatikan jemaah sekalian, nikmat aman benar-benar nikmat terbesar. Maka inilah kunci untuk meraih keamanan. Keamanan seperti apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah semua bentuk keamanan baik keamanan di dunia maupun di akhirat. Tapi jemaah sekalian yang lebih kita butuhkan adalah keamanan di akhirat. Yaitu keamanan dari azab Allah. Keamanan dari azab kubur. Keamanan dari azab di hari kebangkitan. Dan keamanan dari azab neraka. Ya. Ini tiga macam bentuk azab setelah manusia mati. Azab di kubur, azab di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan itu bukan azab neraka terlebih dahulu ada azab hari kebangkitan, azab padang mahsyar. Dan itu lamanya ada satu harinya saja seperti 50 ribu tahun di dunia. Ya, itu padang mahsyar. Jadi jangan dulu mimpi mau di surga atau di neraka. Padang mahsyar saja sudah luar biasa lamanya. ya. Baru kemudian azab neraka. Nauzubillah. Maka Allah mengabarkan kepada kita untuk mendapatkan jaminan keamanan dari semua bentuk azab tersebut, kuncinya adalah tauhid, tidak berbuat syirik. Ya. Tidak berbuat syirik. Maka jemaah sekalian, dari ayat ini kita juga bisa memetik pelajaran keamanan itu adalah nikmat yang sangat besar. Artinya apa? Kalau Allah memberikan kepada kita nikmat keamanan, maka ini harus disyukuri dan harus kita jaga. Oleh karena itu dalam Islam sangat terlarang kita melakukan aksi-aksi yang dapat menghilangkan nikmat keamanan. Ini sangat terlarang dalam Islam. Haram hukumnya. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memunculkan ketakutan. Apalagi ketakutan banyak orang. Atau huru hara kerusuhan itu terlarang dalam Islam. Iya. Sangat terlarang dalam Islam. Apalagi kalau sampai muncul korban jiwa dari kalangan kaum muslimin. Ini bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jadi dunia ini hancur itu lebih mending di sisi Allah daripada kita menumpahkan darah seorang muslim. Sama saja. Muslim ini dia rakyat biasa atau dia aparat keamanan atau dia pemerintah. Nggak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seorang muslim. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jamaah sekalian, jangankan menghilangkan nyawa seorang muslim. Membuat mereka tidak nyaman saja, itu sudah terlarang. Jangankan membuat orang muslim tidak nyaman terlarang. Membuat orang kafir, orang kafir yang tidak berhak diperangi, menjadi tidak nyaman itu juga terlarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat ketika sedang berjihad. Beliau mengatakan, "Man dayyaqa manzilan au qata'a tariqan fala jihadalahu." Siapa yang menyempitkan perumahan atau mengganggu orang-orang yang lewat di jalan, maka tidak ada jihad baginya. Ya, maka tidak ada ceritanya jihad menyebabkan jalan macet. Nabi SAW telah menegaskan, siapa yang menyempitkan perumahan atau memutus jalan sehingga orang-orang sulit melewatinya, tidak ada jihad baginya. Itu jihad yang beneran. Apalagi kalau bukan jihad, lalu menyebabkan jalan macet. Iya. Mungkin dia niatnya baik, mau menuntut haknya, mau pingin masyarakat lebih baik, tapi dengan tidak sadar dia sudah membuat masyarakat sulit. Sementara yang dia tuntut tersebut belum tentu dapat. Tapi dia sudah bikin masyarakat sulit. Kalau kemudian sampai menumpahkan darah, maka dosanya lebih besar lagi. Ini yang harus kita ingat. Nikmat keamanan adalah nikmat yang besar. Jangan sampai kita mengorbankan nikmat ini dengan perbuatan-perbuatan kita yang menyelisihi syariat. Niat yang benar, tujuan yang benar, tidak membolehkan kita untuk melanggar yang haram. Ya. Atau melakukan yang haram. Harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Betapa agungnya nikmat keamanan. Dan lebih daripada itu jemaah sekalian, yang terbesar adalah nikmat hidayah. Dan Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang mentauhidkannya. Artinya apa? Allah akan menambah hidayah kepadanya setelah hidayah yang sudah diberikan kepadanya, kemudian Allah akan anugerahkan dia ke istiqomahan di atas hidayah tersebut sampai wafat. Inilah jemaah sekalian pentingnya tauhid agar kita terus-menerus istiqamah di atas agama Allah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, maka kuncinya adalah mentauhidkan Allah. Allah sudah berjanji dalam ayat ini, siapa yang tidak berbuat syirik, maka dia akan istiqamah di atas hidayah sampai wafat. Kenapa ini penting? Sebab di akhir kehidupan, itulah yang menentukan baik atau buruknya kita di dalam perjalanan selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Iya. Artinya walau dia sepanjang hidup beribadah, di akhir hayat dia berbuat maksiat, maka dia akan mendapatkan azab. Itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Maka siapa yang ingin mendapatkan husnul khatimah, hendaklah dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu masuk asar, ya. Yang terakhir, ayat ini menjelaskan kepada kita peringatan keras bahwa kesyirikan itu akan menjerumuskan kita pada berbagai macam bentuk kesesatan. Iya. Kalau tauhid akan mengantarkan kita kepada jalan-jalan hidayah sebaliknya kesyirikan akan menjerumuskan kita kepada jurang-jurang kesesatan. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah solat asar. Kita lanjutkan sedikit, setelah itu kita tutup dengan tanya jawab. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.